Bismillah. بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام Mustafa Sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى Alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. al mujahiduna wal mustami'un al-kiram, para pemirsa dan juga pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini insyaallah kembali kita ingin mengambil satu faedah dari kitab Tajridut Tauhin min Darani Syirki wa Syubahit Tandid karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala. Jika pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan satu kaidah tips bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak disembah kecuali dengan syariatnya dalam Al-Qur'an atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis. Maka tips yang lain juga berkaitan dengan bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah satu kaidah. Kata beliau, "Kullu ma lam yakun ibadah fi zaman sahabah, falan yakun al-yawma ibadah." Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an maka hari ini juga bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika para pendengar dan juga pemirsa mengikuti pengajian tadi malam, kita sebutkan sedikit di antara definisi seorang sahabat dan kita ambil definisi yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala kata beliau sahabat itu adalah man laqiya Rasulullah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatih mu'minan bihi wa mata ala dhalik orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup kemudian beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan beriman. Dari definisi ini kita mendapati beberapa faedah di antaranya yang pertama adalah sebagian para ulama ada yang menyebutkan definisi lebih detail bahwasanya sahabat adalah orang yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup tentunya. Tapi tentunya para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an ada atau bahkan mungkin banyak yang buta. Maka definisi tersebut ini terlalu spesifik. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan secara umum Barang siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad masih hidup. Walaupun tidak melihatnya berarti. Bahkan disebutkan tambahan definisi walaupun cuma sebentar. Walaupun tidak pernah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup bukan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti di zaman sekarang orang bertemu dengan beliau tapi di dalam mimpinya, maka ini bukan bagian dari sahabat. Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Mukminan bihi, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kemudian tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia bukan bagian dari sahabat. Wa mata ala dhalik dan meninggal dalam keadaan beriman. Artinya orang-orang yang beriman kepada Nabi bertemu dengan Nabi Muhammad semasa beliau hidup. Beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dia murtad, maka dia bukan bagian dari sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Tentunya orang yang seperti ini sangat sedikit sekali. Disebutkan paling dua atau tiga orang saja yang begini, tapi disebutkan mereka juga akhirnya kembali kepada Islam. al mushahidun wal mustami'un al-kiram. Para pemirsa dan juga pendengar rahimakumullah. Berikut saya ingin menyebutkan perkataan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim berkaitan dengan kaidah ini. Kata beliau, As-sahabatu radhiyallahu anhum أعظم المؤمنين إيمانا وأسرعهم وأسبقهم إلى الخير وقد بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله فأكمله فلم يفتهم من فلم يفتهم شيء مما يحبه الله ويرضاه بل كل ما يحبه الله ويرضاه من عبادة فقد عملوه وتعبدوا الله به ولن يأتي أحد من بعدهم فيسبقهم بل هم السابقون إلى كل خير المسارعون إلى كل طاعة فكل ما يظن أنه عبادة وقربة إذا لم يفعلوه فإنه محدثة لأنه كان من الخير لما فاتهم sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an adalah orang-orang yang paling besar, orang-orang yang paling tebal, orang-orang yang paling tinggi imannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan semua iman umat manusia semuanya, niscaya iman beliau jauh lebih berat dan lebih tinggi." Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang terbaik yang kita yakini sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya tidak ada kebaikan yang terlewatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihim jami'an. Makanya beliau menyebutkan di sini wa asra'uhum wa asbaquhum ilal khair. Orang yang paling cepat orang yang paling dulu untuk melakukan sebuah kebaikan adalah para sahabat. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan dikeluarkan Imam Abu Dawud kata beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kaum muslimin idh ana alaihi fawada'uhuma an yasari. Tiba-tiba beliau melepaskan kedua sendalnya dan meletakkannya di sebelah kiri. Tentunya akan timbul pertanyaan di benak kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pakai sendal. Iya. Anda pun mungkin pernah melakukannya. Jika belum, suatu saat Anda insya Allah akan melakukannya. Salat menggunakan sendal. Salat menggunakan alas. Bukan begitu Pak Sufyan. Apalagi untuk orang-orang yang yakni kayak kami dulu haji koboy <laughs> ini non travel karena kami mahasiswa betul-betul yakni kita salat di aspal salat di atas pasir dan lain sebagainya dan kami tetap memakai sendal panas kalau tidak pakai oke okay. Cuman misalnya untuk kasus di masjid atau musola dengan karpet dan permadani yang luar biasa, ya jangan dipakai. <laughs> Nanti Anda ribut sama takmirnya. <laughs> Oke. Okay. Bukan itu pembahasan kita tentunya. Eh, tiba-tiba uh, beliau melepaskan kedua sendalnya dan meletakkannya di sebelah kiri. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an melepaskan sendal mereka semuanya serempak kita tadi berhenti pada poin bahwasanya para sahabat orang-orang yang paling tebal imannya. Para sahabat adalah orang-orang yang paling dulu, orang-orang yang lebih awal menjalankan ketaatan. Ini contoh yang kita ingin sebutkan. Sampai level di mana mereka itu tidak bertanya lagi kenapa perintah ini, kenapa larangan itu. Sampai mereka tidak bertanya lagi sebab bahkan mungkin hikmah dari sebuah perintah ataupun larangan. Yang penting Nabi Muhammad SAW melakukannya, maka kami akan melakukannya. Nabi Muhammad SAW meninggalkannya, maka kami juga akan meninggalkannya. Nah, kala itu Nabi Muhammad SAW ketika salat kemudian beliau melepaskan kedua sendalnya. Serempak semua para sahabat yang melihat tentunya mereka melepaskan sendal-sendal mereka. Kemudian ketika salat sudah berakhir, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma hamalakum ala ilqa'i alikum." Apa yang membuat kalian melepaskan sendal kalian juga? Kata para sahabat dengan jawaban yang simpel. Ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alama ni'alana. Wahai Rasul, engkau melepaskan sendalmu, maka kami melepaskan sendal kami. Simpel. Engkau lakukan, kami lakukan. Engkau tinggalkan, kami tinggalkan. Mutabah yang sangat murni sekali dari para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi alaihim jami'an. Makanya tadi saya sebutkan, para sahabat ini sampai pada satu level di mana mereka tidak bertanya lagi. Nabi Muhammad melakukan sesuatu, kami ikut. Nabi Muhammad meninggalkan sesuatu, kami juga akan tinggalkan. Tak tahunya Nabi Muhammad SAW bersabda, Tadi sesungguhnya Jibril mendatangi aku dan mengatakan bahwasanya sendalku ada kotornya. Para sahabat tidak tahu itu Pak Sufyan. Para sahabat tidak mengetahui hal tersebut. Mereka cuma tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW melepaskan sendalnya, kami juga lepas. Makanya tidak ada satu kebaikan pun yang terlewat oleh para sahabat Nabi Muhammad yang alaihim jami'an. Mereka orang yang paling cepat, orang yang paling dulu untuk melakukan sebuah kebaikan. Bahkan para pemirsa dan juga pendengar rahimakumullah, Pak Sufyan dan kru disebutkan juga dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata Dulu saya, kuntu ana wajarun li minal ansar min bani Umayyah. Wa kunna natanawabu nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu yawman wa anzilu yawman. فإذا نزل فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم وإذا نزل فعل مثل ذلك Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita ingin menyebutkan bagaimana mereka itu sangat bersemangat sekali. Bagaimana mereka itu sangat cepat sekali dan orang-orang yang lebih dulu dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu saya dan tetangga saya dari kalangan orang-orang Ansar dari Bani Umayyah dan tempatnya itu adalah min awalil Madinah perbukitan tingginya kota Madinah kata beliau dan kami dulu bergantian untuk turun gunung dan kami dulu bergantian untuk turun bukit karena apa uh, Umar bin Khattab beliau muhajirin bagian dari muhajirin kemudian tetangga beliau dari kalangan Ansar yakni yakni petani. Muhajirin rata-rata pedagang, Ansar rata-rata petani. Artinya, mereka setiap hari juga memiliki aktivitas. Mereka setiap hari juga memiliki kerjaan, tapi mereka tidak mau ketinggalan sekalipun pelajaran dari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Makanya mereka harus menghadiri keseharian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi caranya gimana ini? Kita punya aktivitas juga, tapi pengen belajar sama Nabi Muhammad juga. Dan inilah yang mereka lakukan. Mereka bikin jadwal. Wa kunna natanawabu nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan kami bergantian untuk turun bukit. Karena tadi tempatnya disebutkan di perbukitannya kota Madinah kami bergantian untuk turun menghadiri yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Anzilu Yawman. wa yanzilu yauman." Saya turun satu hari, kemudian di hari yang berikutnya. Begitu terus untuk menghadiri keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mempelajari hari ini Nabi Muhammad bersabda apa, hari ini Nabi Muhammad menyampaikan apa, hari semua mereka ingin pelajari dari Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka adalah orang yang tidak pernah ingin ketinggalan kebaikan dari Nabi Muhammad SAW. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fa'idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yom." Jika kebahagiaan jadwalku untuk turun gunung, untuk turun bukit menghadiri keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika sore hari aku pulang, aku akan membawa semua berita hari itu dari Nabi Muhammad SAW, dari semua sunnah Nabi Muhammad SAW, bahkan mungkin firman Allah Subhanahu Wa Taala yang turun kepada tetangga saya. Kasarnya mungkin begini Pak Sufyan, ketika pulang sebelum dia masuk rumah, dia ke tetangganya dulu. Hari ini Nabi Muhammad bersabda ini, Nabi Muhammad akhlaknya begitu. Hari ini turun ayat Allah yang ini, subhanallah. Karena mereka menghadiri keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Wa idza nazala fa'ala mithla dhalik." Dan jika kebagian jadwal dia untuk turun gunung, untuk turun bukit. Perhatikan ya, ini bukan perkara yang ringan untuk menghadiri Nabi Muhammad, perjalanannya luar biasa. Oh, sekarang sudah pakai mobil, pakai sepeda motor, pakai sepeda, jalan kaki pun jalannya lurus. Kadang-kadang masjidnya juga di samping rumah, Pak. <laughs> Mereka harus turun bukit. Mereka harus turun gunung untuk menuntut ilmu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau jika kebagian jadwal dia untuk menghadiri keseharian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan melakukan hal yang sama. Ketika pulang di sore hari sebelum ke rumahnya, dia akan cerita sama saya. Subhanallah, para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang paling cepat, orang-orang yang paling dulu untuk melakukan sebuah kebaikan. Bahkan ya, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Pak Sufyan dan juga para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Dari Uqbah ibnul harith Seorang sahabat bernama Uqbah ibnul harith Kata beliau, <clears throat> suatu hari ada yakni seorang nenek-nenek menghampiri beliau radhiyallahu anhu dan mengatakan bahwasanya, "Hei Uqbah, kamu dan binimu ini kamu dan istrimu ini, itu saya yang nyusuin dulu. Wah, kaget dia. Gimana hukumnya nih? Bahwasanya terbukti atau bahwasanya ada perempuan mengatakan yang menyusui dia dan yang menyusui istri dia adalah perempuan yang sama. Lo berarti kan saudara sesusuan berarti kan mahram. Tapi waktu itu beliau belum tahu hukumnya, belum beliau belum tahu hukumnya di dalam syariat Islam. Dan kejadiannya itu Pak Sufyan, dia ketika itu di di, di Makkah. Kemudian dia langsung ambil kudanya, kemudian dia tancap gas ke Madinah. Dia ambil kudanya maksudnya. Dan kita tahu bahwasanya Mekah Madinah di zaman itu paling cepat mereka harus menempuhnya satu pekan. Woi, lu oh, sekarang ya. <laughs> sekarang lima sampai enam jam ya. Nanti juga kalau misalnya ada kereta cepat mungkin cuma dua jam. Dulu satu pekan. Itu kalau cepat. Kalau lambat mungkin satu eh, mungkin sepuluh hari. Subhanallah. Dia kebut kudanya. Demi apa? Demi satu fatwa. Demi satu pelajaran dari Nabi Muhammad SAW ingin belajar hukum Islam. Apa hukumnya? Ketika terbukti bahwasanya istri kita adalah orang yang sama menyusu dengan orang yang sama, adalah saudara susuan kita. Mohon maaf. Sesampainya dia di, di, di Madinah, dia langsung menghubungi Nabi, uh, datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasul, dia ceritakan Ya Rasul ada perempuan menghampiri saya nenek-nenek dan dia mengatakan dialah yang menyusui saya dan istri saya. Bagaimana ini hukumnya Ya Rasul? Kata Nabi Muhammad SAW, Kaifa waqad qil. Mau bagaimana lagi kalau sudah dikatakan demikian? Artinya pernikahan kalian harus difasah, harus dibatalkan. Karena apa? Ini saudara kamu perempuan. Demi satu fatwa mereka tempuh perjalanan satu minggu demi satu pelajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah kaum muslimin, siapapun di antara kita sekarang, fasilitas luar biasa, yani apalagi teknologi luar biasa, memudahkan kita. Kan begitu ya zaman sekarang ya. Ada masalah sedikit, telepon ustad. <laughs> Ada masalah sedikit, SMS ustad. Suara. <laughs> ya Allah, semuanya mudah. Semuanya subhanallah dimudahkan di zaman sekarang. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini nasihat saja ya. Nasihat untuk eh, teman-teman uh, semuanya, siapapun ustadz yang Anda tanya, siapapun ustadz yang Anda kirimi pesan, baik itu WhatsApp atau SMS, Perkirakan timingnya. Mungkin mereka sedang tidur, mungkin mereka sedang istirahat. Saya pernah tuh Pak Sufyan dapat telepon malam-malam jam 11. <laughs> Pertanyaan tentang agama, ya Allah. <laughs> Wallah alam Kalau urgent banget oke okay lah. Tapi terkadang masalahnya ya nih sepele mas. Ya, Anda bisa tunda itu sampai besok pagi. Wallah a'lam bishawab. Yani terkadang yani kita itu uh, egois ya. <laughs> Para ustadz pun punya kehidupannya, punya istri, punya anak yang mereka juga akan berikan perhatian. Walaupun memang keluarga para ustadz ini dalam artian para istri itu sudah sangat mengerti sebagian dari suaminya milik orang, sebagian dari suaminya milik masyarakat. Oke, okay, no problem Tapi tinggal diatur timingnya yang tepat. Wallahu alam bisawab. Al-musyahiduna wal mustami'un al-kiram, para pemirsa dan juga pendengar rahimakumullah. Kita lanjutkan perkataan Syekh Faisal. وقد بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله فأكمله dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada mereka para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an Nabi Muhammad telah menyampaikan agama ini kepada mereka dan Nabi Muhammad telah menyempurnakannya. Lengkap. Kita bahas pada kesempatan yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah menyempurnakan agamanya. Bahkan ketika haji wada Nabi Muhammad bersabda, kurang lebih tiga bulan sebelum Nabi Muhammad Alaihi sallallahu Wasallam meninggal. Lebih tepatnya disebutkan oleh Imam Ibn Kathir 80 hari sebelum Nabi Muhammad Alaihi sallallahu Wasallam meninggal. Allah turunkan surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Artinya, sejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, syariat Islam sudah sempurna. Dan Nabi Muhammad sudah menyampaikannya kepada para sahabat. Kata beliau, Ala hal ballagtu? Bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Serempak kaum muslimin kala itu yang hadir di Padang Arafah Bala ya Rasulullah. Ya ya Rasul. Engkau sudah menyampaikan semuanya. Semua sudah Nabi Muhammad SAW sampaikan. Kita contohkan kemarin dengan adab minum. Kita contohkan kemarin dengan adab memakai sendal. Perkara-perkara yang ringan. Perkara-perkara yang tafih. Sangat remeh mungkin bagi manusia. Nabi Muhammad terangkan dengan detail. Anda ya, atau siapapun di antara kita ya ketika misalnya belajar bulughul maram atau belajar yakni bab adab dalam kitab Riyadhus Shalihin subhanallah detailnya Nabi Muhammad menerangkan rapinya para imam ini me, me, me, merunutkan yakni semua hadis dari Nabi Muhammad SAW per bab luar biasa karena tidak ada kebaikan yang terlewatkan oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau maksum di antara makna kemaksuman beliau, bahwasanya beliau terjaga adalah ketika menerima wahyu pasti hafal, ketika menyampaikan wahyu beliau pasti menyampaikan semuanya dan tidak ada yang beliau sembunyikan. Lengkap Islam ini. Beliau sampaikan kepada Nabi kepada para sahabat Nabi beliau eh, radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya itulah kenapa kemudian para ulama membuat kaidah seperti ini. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat maka hari ini juga bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah menerangkan semuanya. Mereka sudah melakukan semuanya. Orang yang paling tebal imannya, orang yang paling dulu, orang yang paling cepat dalam melakukan kebaikan. Dan Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan kepada mereka agama Islam ini sempurna dan Nabi Muhammad sempurnakan. falam yafuthum syai'un mimma yuhibbuhu Allah wa yardah. Maka tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad dari kebaikan, dari semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dari semua yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, mereka pasti sudah melakukan semuanya. Karena mereka orang yang paling cepat. Mereka orang yang paling dulu. Nabi Muhammad sudah menyampaikan semuanya kepada mereka. Bal kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah min ibadatin faqad amiluhu wa ta'abbadu bihi. Bahkan semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai, semua yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dari perkara ibadah, mereka sudah mengamalkannya dan mereka sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, para sahabat itu tidak menambah belajar Al-Quranul Karim dari Nabi Muhammad SAW sebelum mereka mempraktekkan pelajaran yang sebelumnya. Ini perbedaan yang sangat mencolok kita sebagai kaum muslimin ini nasihat juga untuk saya pribadi Pak Sufyan semua kru dan juga para pemirsa rahimakumullah dan juga pendengar ketika semua kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk belajar mudah kita menghadiri kajian rajin kita menghadiri kajian para ustaz maka ingat amalkanlah yang kita pelajari itu intinya anda mau ikut kajian pagi ke siang ke sore ke malam ke Bahkan mungkin dalam satu pekan berkali-kali semua kita mengaji. Mengikuti kajian akidah, ibadah, muamalah, adab. Intinya adalah praktek. Jangan sampai kemudian banyak kita menghadiri kajian-kajian ilmu. Tapi kemudian tidak ada yang kita amalkan. Orang-orang seperti ini biasanya mudah sekali dihinggapi penyakit futur. Malas. Ya Pak Sufyan. Kenapa? Karena banyak yang kita pelajari tapi kita tidak amalkan. Karena banyaknya yang kita serap tapi kemudian tidak kita praktekkan. Satu, mungkin banyak yang lupa. Dua, ya memang kemudian seseorang ketika menerima banyak, merasa jauh lebih tahu, bisa kemudian meremehkan orang lain dan kemungkinan futurnya sangat kuat sekali. Kenapa? Karena Anda tidak amalkan, belajar doang. Cuma kita serap, kita serap, kita tuntut, kita tuntut, tapi kemudian tidak diamalkan. Intinya adalah untuk diamalkan. Intinya adalah untuk dipraktekkan. Pelajaran-pelajaran akidah mantapkan kemudian di dalam jiwa ini. Pelajaran-pelajaran ibadah maka praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari pelajaran-pelajaran muamalah atau adab atau akhlak khususnya misalnya berkaitan dengan hubungan suami istri praktekkan bagaimana Anda harus bertanggung jawab sebagai seorang suami, Anda harus mendidik sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami. Anda harus memberikan kasih sayang, cinta kasih, memberikan kehangatan kepada keluarga. Woi, praktekkan semuanya. Karena Nabi Muhammad SAW mengajari kita semuanya itu karena untuk dipraktekkan para sahabat, mereka tidak menambah dulu dari 10 ayat yang mereka sudah pelajari untuk pelajaran berikutnya sampai mereka sudah mengamalkan yang 10 ini. Subhanallah. Itu kenapa mereka menjadi generasi yang terbaik. Itu kenapa membuat mereka menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena bagaimana mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW total. Tidak ada kebaikan yang terlewatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi Alim Jumian. Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhai, dari perkara ibadah mereka pasti sudah amalkan, mereka pasti sudah beribadah kepada Allah dengannya. Kemudian kata beliau melanjutkan, "Walan ya'ti ahadum min ba'dihim fayasbiquhum." dan tidak mungkin ada umat yang datang setelah mereka kemudian bisa mengalahkan mereka. Enggak mungkin. Mereka umat terbaik. Nabi Muhammad SAW bersabda, Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku. Maksudnya, beliau dan para sahabatnya. Kemudian yang berikutnya tabi'in. Kemudian yang berikutnya tabi'ut tabi'in. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkaitan dengan hadis ini. Bukan berarti kemudian kebaikan tidak ada setelah tiga generasi pertama ini. Bukan berarti kemudian kebaikan stop di tiga generasi pertama ini. Tidak. Kebaikan kata beliau akan selalu ada. Tapi kebaikan itu akan selalu menipis. Dan beliau berkata seperti itu bukan omong kosong. Beliau menyebutkan sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh bin Bas, beliau menyebutkan satu riwayat. La ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu atau asyarrum minhu. Atau kama kala sallallahu alaihi wasallam tidak datang kepada kalian satu zaman kata Nabi Muhammad SAW kecuali yang berikutnya lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Tambah ke sini, tambah buruk. Tambah ke sini, tambah buruk. Pak Sufyan, uh, antum lahir tahun berapa? Tahun 60-an, 70-an? 64 Ustaz. 64. Alhamdulillah. Berarti antum mengalami banyak generasi, nah. mengalami banyak perubahan. Saya saja yang lahir di tahun 79, hmm. saya merasakan itu. Beda sekali zamannya. Betul-betul kebaikan terkikis sedikit demi sedikit. Kita tidak katakan zamannya zaman edan ya ini zaman Allah yang miliki. Tidak, manusianya. Saya ingat sekali Pak Sufyan dulu ya. Hmm. Untuk kasus saya pribadi. Saya itu kelas 6 SD saja. Tidak tahu kenapa seorang ibu atau ibu saya itu bisa hamil. Nggak tahu saya. Bagaimana perempuan itu caranya kok bisa kemudian hamil. Yang ada di pikiran saya, emak saya banyak makan. Waktu itu saja, ya, Masya Kelas 6 SD. Awal tahun 90-an. Anak saya Pak Sufyan, iya. sekarang kelas 3 SD. Pertanyaannya begini. Abah, apa itu mimpi basah? Ya Allah, gimana saya jawabnya ini? Kelas 3 SD, hmm. pertanyaannya begitu. Tapi harus dijawab. Tapi harus diterangkan. Ini gunanya kemudian kita sama-sama belajar. Kenapa? Pertanyaannya dahsyat-dahsyat dan mereka ingin tahu. Dan kita mesti ada jawabannya. Ustaz. Ya, ya Allah zaman. Kata beliau, ya ini bukan berarti sabda Nabi Muhammad tadi menunjukkan bahwasanya kebaikan itu mentok di tiga generasi pertama umat ini. Sahabat bersama Nabi Muhammad, tabi'in, murid para sahabat, dan tabi'ut tabi'in. Tidak, kata beliau. Kebaikan akan selalu ada. Tapi ingatlah, akan selalu berkurang. Akan selalu menipis. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad tadi. Tidak datang kepada kalian satu zaman, kecuali yang berikutnya lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Akhirnya beliau menutup fatwanya atau tulisan beliau waktu itu. Saya baca dalam kitab eh, Al-Itmam dan saya tidak salah Al-Itmam. Mudahan kata beliau, kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala umat yang sedikit itu. Yang masih melakukan kebaikan walaupun di tengah banyaknya orang melakukan kemaksiatan. Kebaikan akan selalu ada tapi akan sangat menipis. Mudah-mudahan kita bagian dari yang masih ada itu. Yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana manusia banyak sekali yang sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kemudian apa Sufyan menjalani semua ini. Begitu perubahan yang luar biasa, iya. dahsyat. Tahun 60-an Pak ya. Wah, dahsyat sekali. <laughs> Jadi zaman manual sampai ke teknologi. <laughs> Iya iya iya. <laughs> Subhanallah. Ya, ya, saya saja Pak Sufyan, yakni beda sekali saya merasakan itu dari tahun 80 karena ya walaupun masih kecil dulu masih terngiang banyak hal perbedaan yang sangat mencolok di zaman dulu dan juga sekarang. Hmm serunya zaman dulu juga beda, nakalnya <laughs> zaman dulu juga beda. Yeah. Kenakalan anak kecil berbeda, ya, subhanallah. Ini tantangan berat ya. Bukan berarti kemudian orang tua zaman sekarang berarti mereka lebih baik dibandingkan yang dulu, enggak, tidak. Tantangan zaman yakni yakni kita bisa hadapi masing-masing. Allah berikan kita kehidupan di zaman ini ya untuk kita hadapi. Karena semakin menggila ini. Hmm. Semakin susah ini tadi malam saja ya Pak Sufyan. <laughs> Kita iya. kita selesai kajian itu jam sepuluhan kan. Nah. Kemudian dari sini diantar sama hmm. uh, uh, panitia ke hotel, stop di lampu merah. Apa yang ya Allah. <laughs> yang saya bayangkan, ini perempuan-perempuan bapaknya mana ini? Harusnya sudah di rumah saya. <laughs> ya Allah. Mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan. Mudah Allah Subhanahu wa taala juga Amin. berikan mereka ketaatan yang sama. Malam jam 10 jam 11 masih nongkrong, masih main ma perempuan, anak-anak muda. Perhatikan, kenapa pahalanya begitu besar? untuk orang yang sukses sendiri dua anak perempuannya. Karena mendidiknya memang susah. Bahkan betul-betul disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Manu betul ya minal banat. Barang siapa yang diuji, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memiliki anak perempuan. Betul-betul ujian anak perempuan itu. Kata Nabi Muhammad dalam riwayat yang lain. Barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan. Kemudian dia berbuat baik kepada ketiganya dia beri makan, dia beri minum, dia beri pakaian, dia beri pendidikan, semua. Sampai mereka besar. Ukurannya adalah sampai mereka kemudian dipinang oleh seorang laki-laki. Kewajiban mereka sudah pindah dari kita sebagai orang tua kepada suaminya. Kata Nabi Muhammad SAW, Ana wa ma'ahu fil jannah, aku dan orang tua tadi yang bertanggung jawab kepada tiga anak perempuannya tadi. Dia beri makan, dia beri minum, dia beri pakaian, dia beri pendidikan yang baik. Agama, sampai mereka besar. Saya dan orang tua tadi di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan merapatkan jari telunjuk dan juga jari tengah beliau. Subhanallah orang tua yang sukses itu berdampingan dengan Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Di mana Nabi Muhammad SAW berada di sana. Seorang sahabat bertanya pada Sufyan, "Wahai Rasul, bagaimana jika dua anak, dua anak pun sama?" Kemudian riwayatnya terputus. Kemudian seorang perawi mengatakan bahwasanya jika ada satu orang sahabat kala itu yang masih bertanya, bagaimana kalau misalnya cuma punya anak satu perempuan, satu saja perempuan, niscaya jawabannya pun akan sama. Bahwasanya kesuksesan mendidik anak perempuan akan menggiring orang tuanya berdampingan dengan Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi untuk siapapun di antara kita sebagai orang tua saya pribadi, Pak Sufyan, semua yang sudah berkeluarga dan memiliki anak khususnya perempuan. Didik mereka betul-betul. Didik mereka dengan baik. Tanamkan akidah, tanamkan agama yang luar biasa mendasar untuk mereka. Karena mereka aset kita yang juga akan memberikan kebaikan untuk kita nanti di hari kiamat. Oke, okay, sepertinya kita sudah keluar jalur. <laughs> Kembali kepada pembahasan. Saya ingin bertanya gimana kalau anak laki-laki? <laughs> kalau anak laki-laki ya, ada keutamaan di ya, di poin yang lain. Anak iya. laki-laki ada keutamaan. anak banyak anak laki-laki. <laughs> yani ya, Allah Subhanahu wa taala Eh, memberikan kepada kita anak laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala tahu yakni eh, hikmah di balik itu masing-masing. Allah ketika menentukan yakni takdirnya untuk siapa di antara kita semua mengandung hikmah yang terkandung. Makanya yakni anak laki-laki pun adalah aset. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min ihda thalathin." jika anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali salah satu di antara tiga. Nabi Muhammad menyebutkan salah satunya, awaladun soleh yadu'ulah. Anak soleh yang berdoa untuknya. Dan Nabi Muhammad menyebutkan dengan domir, yakni uh, dengan menyebutkan ya, gender laki, anak laki-laki. Wallahu alam bisa. Yani ada keutamaan pasti antara laki perempuan. Cuman hadis ini adalah di antara hadis yang membuktikan bagaimana Islam itu sangat memberikan perhatian kepada perempuan, sangat menyanjung perempuan, sangat menghormati perempuan karena sampai pahalanya sebesar itu untuk anak perempuan yang kita didik dan sukses. Ya, kan sebelum Nabi Muhammad datang itu Pak dan juga ya. para pendengar orang kan melecehkan perempuan. Benar, Bahkan mereka membunuh anak perempuan. Hmm. Bahkan mereka kubur hidup-hidup. Wawa'dul banat. Subhanallah. Islam datang untuk memuliakan. Nabi Muhammad datang dengan wahyu Allah untuk merah, menghancurkan semuanya itu. Wallahu a'lam Oke, kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah, "Walan ya'ti ahadum mimman ba'dahum fayasbiquhum." Dan tidak akan ada satu orang yang datang atau satu generasi yang datang setelah zaman mereka para sahabat Nabi Muhammad ridwanullah alam jami'an kemudian bisa mengalahkan mereka. Kalau kemudian yang baik ada, tapi kemudian bisa mengalahkan para sahabat tidak. Disebutkan dalam sebuah riwayat dan riwayat ini dicantumkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir. ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah mensifati atau ketika menyebutkan sifat orang-orang yang muttaqin Alif Lam Mim, dzalikal kita la raiba fih hudal lil muttaqin. Oke. Okay. Ayat berikutnya itu menunjukkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa menyebutkan pertama kali alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah yang beriman kepada perkara yang gaib. Dan beliau menyebutkan bahkan beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah gaib. Nabi Muhammad gaib untuk kita kita tidak bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sebutkan suatu riwayat, seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasul, adakah generasi berikutnya setelah kami yang baik?" Karena kami hidup bersamamu, kami berjihad, berjuang bersamamu. Setelah kami ini, ada nggak lagi yang baik? Kata Nabi Muhammad, ada. Siapa wahai Rasul? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Satu kaum yang datang setelah zaman kalian. Mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Kita semuanya insya Allah masih ada kebaikan pada yakni kita dan juga zaman kita insya Allah. Karena kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita anak cucu kita keistiqomahan berpegang teguh dengan Islam hingga akhir hayat insyaallah amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Bal humus sabiquna ila kulli khair al musari'una ila kulli ta'ah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang lebih dulu untuk melakukan semua kebaikan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling dulu dan bersegera untuk melakukan semua ketaatan. Ya. Makanya tidak ada generasi yang datang setelah zaman para sahabat kemudian mengalahkan mereka. Mereka adalah umat yang paling cepat, yang paling dulu melakukan semua kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-musyahiduna wal mustami'una al-kiram. Para pendengar dan juga pemirsa rahimakumullah. Berikut saya ingin menyebutkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang keutamaan para sahabat dan kenapa mereka atau kenapa kemudian ketika para sahabat tidak pernah melakukan sesuatu ya kita juga jangan melakukan. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat juga bukan ibadah di zaman ini. Karena mereka orang-orang terbaik. Perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Jami'. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." fa innahum kanu hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadyan وأحسنها حالا قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat di antara ahli tafsir dari kalangan para sahabat, selain Ibnu Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. kata beliau radhiyallahu anhu barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan satu generasi yang ingin menjadikan satu kaum sebagai suri tauladan dia panutan dia tentunya sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah dia mengikuti maka hendaklah dia menjadikan panutan siapa? Para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihim jami'an. Ya, yang ingin menjadikan satu generasi panutan dia. Yang ingin menjadikan satu generasi sebagai suri tauladan dia. Sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Kenapa? Beliau menyebutkan kenapa. Fa innahum kanu abarra hadhihi ummati quluban karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Disebutkan juga dalam sebuah athar dari Ibnu Mas'ud juga radhiyallahu anhu. Sebentar, saya sebutkan saja tentang baiknya hati mereka. Oke. Okay. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nanti ingatkan saya Pak Sufyan, kita kembali kepada riwayat yang pertama tadi. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Inna Allah Ta'ala nadhara fi qulubil ibad فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فبعثه نبيا واصطفاه لنفسه واستخلفه وابتعثه بالرساله ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati-hati hambanya. Dan Allah mendapatkan bahwasanya hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dan menjadikannya seorang nabi dan rasul. Allah sucikan dia Allah kemudian berikan dia kekhilafahan. Allah Subhanahu wa taala utus dia dengan risalah Allah Subhanahu wa taala karena hati Muhammad sebaik-baiknya hati umat manusia. Makanya Allah pilih dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau atau Allah Subhanahu wa taala menemukan bahwasanya hati-hati para sahabatlah orang-orang yang paling baik hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka wazir, menteri-menteri, penolong-penolong untuk Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam. Maka yang dipandang oleh orang-orang muslimin baik, maka itu juga di sisi Allah juga baik. Yang dipandang oleh orang-orang muslimin buruk, maka itu juga di sisi Allah juga buruk dan muslimin di dalam perkataan beliau ini maksudnya adalah para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Jika menurut pandangan para sahabat satu perkara ini baik, pasti baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga sebaliknya. Ini kenapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya, kenapa jika kalian ingin mengikuti satu generasi, ikutilah para sahabat karena mereka hatinya paling baik sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'maqaha ilman. Dan karena mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Apalagi seperti Ibnu Mas'ud, apalagi seperti Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, para sahabat, para penulis wahyu, subhanallah, ilmu mereka dalam. Mereka menuntutnya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. di saat yang sama seperti ini memberikan kepada kita faedah bahwasanya kita harus mencintai, kita harus menghormati, lisan kita harus selamat dari mencela, hati kita harus selamat dari membenci sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihim jami'an. Mereka orang-orang terbaik. Mereka orang-orang pilihan. Tidak sekonyong-konyong kemudian mereka Allah ciptakan di zaman itu tidak Allah betul-betul pilih orang-orang yang layak. Allah Subhanahu wa taala betul-betul pilih orang-orang yang pas dan pantas untuk menjadi wakil-wakil Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan Islam ini. Kalau bukan karena mereka, mungkin sampai detik ini kita tidak tahu apa itu Islam. Karena jasa mereka, para sahabat inilah kemudian semua kita tahu apa itu agama kita. Apa itu Islam? Dari Nabi Muhammad SAW. Mereka mengerti sekali sinyal-sinyal sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Mereka faham. Oh, estafet ini harus dilanjutkan. Agama ini harus disampaikan. Karena sabda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan. Al-Musyahiduna wal-Mustami'un al-Kiram. Para pemirsa dan juga pendengar. Alhamdulillah, saya lanjutkan. Wa aqallaha takallufan Kenapa kita harus menjadikan para sahabat ini sebagai suri tauladan kita? Satu generasi yang kita panuti sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Bahkan cara kita memahami agama ini harus seperti cara paham mereka. Bukan yang lainnya. Karena mereka adalah orang-orang yang paling ringan bebannya. Maksudnya, orang yang paling jarang salah. Ringan beban mereka karena jarang salah. Karena mereka menuntut langsung dari masternya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dari sumber wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu turun di sisi mereka. Saya tidak katakan lagi wahyu turun di masa mereka. Di sisi mereka wahyu turun. Ketika bersama mereka wahyu Allah turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sufyan dan juga para pemirsa, para pendengar, uh, Nabi itu ya sering sekali terdiam sejenak karena wahyu sedang turun. Dan para sahabat ada di sekitarnya. Dan para sahabat mengerti wahyu sedang turun. Dan mereka cuma mendengarkan suara dengungan seperti suara dengungannya lebah. Mereka tahu wahyu sedang turun. Dan ketika selesai, Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Di sisi mereka wahyu itu turun. Bukan lagi di zaman mereka, terlalu umum. Di samping mereka wahyu itu turun. Dan subhanallah Pak ya. Oh, Nabi Muhammad ketika menerima wahyu itu bobot tubuh beliau naik drastis. Ini sebenarnya uh, dalil bantahan untuk orang-orang yang dulu eh, mengatakan Nabi Muhammad SAW itu orang kesurupan. Hmm. Jadi ketika beliau menyampaikan wahyu itu kan beliau dituduh orang gila lah, dituduh orang kesurupan lah. Padahal sangat ada perbedaan yang mencolok antara orang yang sedang menerima wahyu dan orang yang kesurupan. Satu kata para ulama. Disebutkan oleh eh, Dr. Eh, Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau Ar-Rusul wa Orang yang menerima wahyu itu pertama bobot tubuhnya semakin berat. Hmm. Sedangkan orang yang kesurupan itu bobot tubuhnya turun drastis. Diceritakan oleh seorang sahabat. Kala itu beliau duduk di samping Nabi Muhammad SAW dan kemudian paha beliau ada di bawah paha Nabi Muhammad SAW. Dan kala itu wahyu turun. Apa kata beliau? Paha saya rasanya mau patah. Kenapa? Karena bobot tubuh Nabi Muhammad begitu berat. Dua, orang yang kesurupan itu pucat. Nabi Muhammad ketika menerima wahyu, beliau tetap berseri-seri walaupun beliau berkeringat. Tapi tidak pucat. Tiga, orang yang kesurupan ketika dia sadar, Kemudian kita tanya, tadi ente sadar nggak ngomong apa? Hah? Ngomong apa ya? Nggak tahu dia apa yang dia omongin tadi ketika kesurupan. Beda dengan Nabi Muhammad ketika menerima wahyu. Beliau terdiam sejenak, kemudian ketika sudah selesai wahyu disampaikan, Nabi Muhammad menerangkan semuanya dengan detail. Beda. Fokus kita adalah pada perkara tadi. Di sisi mereka wahyu turun. Mereka merasakan bobot tubuh Nabi Muhammad sampai hampir mematahkan paha mereka. Kenapa? Ketiban paha Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena wahyu sedang turun. Subhanallah. Di sisi mereka wahyu Allah Subhanahu Wa Taala turun. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa aqwama hadian. Mereka adalah orang-orang yang paling lurus petunjuknya. Bagaimana tidak lurus mereka langsung mendapatkan dari masternya? Bagaimana tidak lurus mereka mendapatkannya langsung dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan karena sebagian di antara mereka lah wahyu Allah turun. Karena sebab mereka lah Allah turunkan wahyu. Karena kejadian di zaman mereka lah Allah turunkan wahyu. Subhanallah. Wa ahsanaha halan. Dan orang-orang yang paling baik kondisinya, keadaannya. Kenapa? Hidup bersama Nabi Muhammad. Orang yang pertama kali dibukakan untuknya pintu sorga. Orang yang kalau salah di, di, selalu langsung diingatkan. Orang yang kalau eh, orang yang sudah dihapuskan dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nabi Muhammad. Kondisi mereka, keadaan mereka adalah keadaan yang paling baik karena berdampingan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat. Itu kenapa kita kemudian menjadikan mereka suri dan kita. Bahkan cara memahami agama ini harus dengan cara paham mereka, bukan yang lainnya. Qaumun ikhtarahumullah subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyihi wa li iqamati dini. Kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya, agama Islam. Jasa para sahabat tidak bisa kita pungkiri. Karena jasa mereka kita kenal Islam sampai detik ini. Mereka orang-orang pilihan. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Hormati mereka. Cintai mereka. Jaga lisan kita dari mencaci. Jaga hati kita dari kemudian membenci para sahabat Nabi Muhammad. Siapapun di kalangan mereka kita mencintai semuanya. Al-musyahiduna wal mustami'una al-kiram. Para pemirsa dan juga pendengar rahimakumullah sebagai penutup kata beliau. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim. Maka kenalilah keutamaan mereka Ikutilah mereka pada jejak-jejak mereka. Karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Inilah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kenali keutamaan para sahabat. Dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian enam orang sisanya sahabat yang dijanjikan dari total sepuluh yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad surga Abdullah Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Atha bin eh siapa lagi? Zubair, Zubair bin Awam. Ya. Ketika Anda ingin memprioritaskan, mendahulukan siapa yang harus saya pelajari keutamaannya lebih dulu, siapa yang harus saya pelajari yakni yakni kelebihannya lebih dulu, mulailah dengan yang 10 ini dan dimulai dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya setelah Anda mempelajari, setelah kita mempelajari detail Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah dalam memberitaskan sesuatu. Terkadang seseorang membahas dalam pengajian-pengajiannya atau dia belajar tentang ulama fulan, ulama fulan. semua dia pelajari detail dari hidupnya sampai matinya. Sama nabinya nggak kenal. Dia pelajari syekh tertentu dari lahir sampai terakhir. Siap bagaimana perkembangannya ketika kecil, bagaimana dia ke waktu itu menuntut ilmu, gurunya siapa, muridnya siapa, karangannya apa. Detail dia kenali ulama ini. Tapi tak tahunya Nabi Muhammad dia nggak kenal. Tapi tak tahunya keutamaan para sahabat dia nggak tahu. Wah ini salah. Kedepankan, prioritaskan siapa yang harus kita pelajari lebih dulu. Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan difokuskan kepada sepuluh orang pertama ini yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenali mereka kata Ibnu Mas'ud. Kenali keutamaan mereka, ikuti jejak-jejak mereka karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Wallahu a'lam bisawab. Itu mungkin yang bisa uh, kita sampaikan pada kesempatan hari ini berkaitan dengan satu kaidah semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat maka hari ini juga bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab-sebab yang tadi. Tidak ada satu kebaikan yang terlewat oleh para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajma'in wallahu a'lam bisawab. Jazakallah khairan pada Ustaz Hairul Hasi yang telah memberikan satu kajian yang sangat-sangat menarik sekali tentang bagaimana cara kita beragama. Tentunya menjadikan e, menambah wawasan kita, ilmu kita untuk bagaimana kita mendapatkan satu kaidah yang sangat penting sekali dalam hal ini. Baik sahabat Hang dan Pisang TV dimanapun Anda berada, kami lebih ada kurang 5 menit ke depan. Kita akan memberikan waktu lebih kurang mungkin 5 menit ke depan. Kita akan terima satu atau dua pertanyaan sebelum kita menutupinya. Kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum. Iya, maaf dari siapa di mana ini? Dari Maya di Singapura, Pak Ustadz. Silakan, ya. Maya. Barakallah fi Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oh, iya, nah, ini Pak Ustadz, pertanyaan Maya begini. Pak Ustadz tadi kan bilang kalau ada tiga anak perempuan, ya. dua anak perempuan. Iya. Nah, bagaimana kalau macam Bapak itu punya sepuluh anak, tujuh perempuan, tiga laki-laki. Hmm. Nah, dia mengajarin semua Pak Ustadz kaidah hmm. agama tentang ahlak-ahlak agama, yeah. ahlak kita sama orang tua gitu semua. Sampai anaknya itu menikah semua gitu Masya Pak ustadz baru ya. Uh, bagaimana keutamaan itu Pak ustadz Nah, mohon penjelasan Pak jasa Jazakallah kairan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sepuluh Ustaz. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. <laughs> tujuh perempuan, tiga lelaki bahasa bahasa jadulnya itu Apa? even better. <laughs> Bahkan lebih baik makin lagi lebih tentunya. Baik, makin baik. Subhanallah. Yani ini kita perlu iri dengan orang-orang seperti ini. <laughs> Nabi Muhammad menyebutkan tiga. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dua. Bahkan menurut pendapat seorang perawi bahwasanya jika satu pun maka jawaban Nabi Muhammad pun sama. <laughs> Ini tujuh, subhanallah tidak bisa saya pribadi bayangkan bagaimana yakni e, bapak ini kemudian bisa sukses menjadi surga sudah di depan mata Anda subhanallah. Saya tidak memastikan surga, tidak. Tapi janji Nabi Muhammad sudah ada di hadapan mata Anda. Saya ingin cerita Pak ya sedikit ya sebagai ya. sebagai kabar gembira juga buat Ibu Maya dan juga Bapak ini. Di Saudi itu, di Saudi Arabia itu waktu dulu saya kuliah, mereka itu ya. Dan ini perlu diikuti ya sebenarnya untuk uh, yakni eh, lembaga agama kita di Indonesia ini. Mereka itu kalau misalnya dari lajnah mengeluarkan satu fatwa, hmm. itu serempak disebarkan poster di semua masjid dan musola. Hmm. Seluruh Saudi. Ya mungkin kalau di kita MUI gitu ya. Iya. Kalau misalnya mengeluarkan satu fatwa, yang disebarkan ke semua masjid musola itu poster. Artinya semua orang bisa baca. Dan saya tidak salah waktu itu tahun 2003, tahun ketiga saya di Madinah. Mereka menyebarkan satu poster, tapi bukan sekedar fatwa. Mereka cantumkan sebuah cerita yang benar. Cerita seorang bapak, kejadiannya di Mesir, dan saya tidak salah. Mereka sebarkan lewat lajnah ini. Yang kuliah di Madinah dan sejaman dengan saya pasti akan membenarkan cerita ini. Karena kita membacanya di masjid-masjid oh, beliau punya anak ke lima, Pak Sufyan, hmm. ibu, beliau punya anak lima perempuan semua. Tapi beliau sangat menginginkan anak laki-laki begitu kan? Akhirnya, alhamdulillah, qadar Allah, istrinya hamil kembali anak ke keenam. Begitu lahir perempuan lagi, wah, kesabarannya hampir habis nih Pak Sufyan. Tapi dia, saya berusaha lagi. Kemudian istrinya hamil kembali, qadar Allah, alhamdulillah. Tapi kemudian dia mengatakan begini sama istrinya. Kalau melalui kayak bahasa kita gitu ya. Dek, ini kalau misalnya nanti lahir perempuan lagi, kamu saya cerai. Uh, serem sekali, Pak. Karena dia menginginkan anak laki-laki. Sampai seperti itu dia kemudian <laughs> habis kesabarannya. Ini tentang fadilah anak perempuannya. Akhirnya, oke okay, istrinya hamil. Di hari-hari terakhir, kehamilan istrinya sudah masuk sembilan bulan disebutkan. Allah berikan dia mimpi. Allah berikan pesan dia lewat mimpi. Dan mimpinya buruk, Pak Sufyan. Bagaimana dia digiring oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk dicemplungkan ke, ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Digeret dia. Ketika hendak menemui atau ketika hendak masuk ke pintu hmm. pertama karena neraka ada tujuh pintu, surga ke delapan atau delapan tingkat. Neraka ada tujuh anak perempuannya yang di sana yang kemudian bertengger menghalangi. Iya. Tidak bisa bapak saya, bapak yang baik, bapak saya mendidik saya dengan baik, dia didik saya dengan ajaran Islam yang baik, nggak bisa lewat pintu sini. Silahkan pintu yang lain. Dibawa ke pintu yang kedua. Anak keduanya yang nongkrong. Menghalangi juga. Dibawa lagi ke pintu ketiga. Anaknya ketiga lagi. Dengan jawaban yang sama tidak boleh masuk sini. Ini bapak saya, ini mendidik saya dengan baik. Pintu yang lain. Sampai enam pintu begitu. Tak taunya ketika hendak dibawa ke pintu yang ketujuh. Terbangun dia pak. Hmm. Terbangun dia. Anda tahu yang dia lakukan, langsung sujud dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikanlah anak yang sekarang ada di dalam perut istri saya yang hampir melahirkan ini jadikan perempuan lagi." <laughs> Bayangin. Sabda Nabi Muhammad. Barang siapa yakni yang mendidik dua anak perempuannya sukses sampai mereka besar, kata Nabi Muhammad di hadis yang lain, kunna lahu sitra minan nar. Mereka adalah penghalang untuk orang tuanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Terbukti. Allah berikan pesan kepada orang ini lewat mimpinya. Tentunya tidak terjadi ke banyak orang. Yeah. Ini cerita luar biasa. Kalau sampai level disebarkan oleh lajnah daimah, kalau kita majelis ulama Indonesia hanya begitu. Karena ibrahnya supaya orang itu menghormati, supaya orang itu menghormati anak perempuan, supaya orang itu kemudian bangga memiliki anak perempuan, supaya orang itu mendidik anak perempuan dengan baik. Kenapa? Fadilahnya luar biasa. Disebutkan di hadis-hadis yang terpisah khusus tentang anak perempuan. Kabar gembira buat Anda Ibu dan juga Bapak. Iya. Saya pribadi memiliki om Pak Sufyan iya anak tapi kalah sama ibu ini. Uh, anak beliau perempuan enam Beliau anak beliau 8, iya. dua laki-laki, enam perempuan. Subhanallah. Memang yang baru menikah baru masih kecil-kecil ya, yang menikah iya. baru dua, eh baru satu. Tapi subhanallah. ya Yani surga Allah Subhanahu wa taala di hadapan mata. Didik mereka dengan baik, didik mereka dengan benar. Anda akan berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam saya sebutkan satu riwayat dari Imam Muslim. Ketika seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perlihatkan seakan-akan surga itu sudah penuh. Komplain dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semua rumah, semua istana sudah ada yang ngambil ini. Bidadari sudah <laughs> diambil semua ini. Mana buat saya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk dia satu istana dan satu teritori yang bisa yang biasa dimiliki oleh seorang raja. Ini untuk kamu. Kamu mau apa lagi? Oh, saya ingin itu ya Allah. walakadhalik silahkan kamu dapat. Mau apa lagi? Saya ingin yang itu ya Allah. walakadhalik kamu dapat. Mau apa lagi? Dia minta terus kata Nabi Muhammad dan Allah kabulkan semua permintaan dia. Di ujung hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ini adalah balasan untuk orang yang masuk surga yang paling bawah. Yang paling bawah levelnya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana Anda, bagaimana kaum muslimin yang berdampingan dengan Nabi Muhammad di surga Firdaus subhanallah. Didik mereka dengan baik, dengan semua tenaga. Beri makan mereka yang halal, beri mereka minum yang halal. Berikan mereka pendidikan agama yang mantap, yang baik, yang kuat supaya mereka bisa menghadapi hidup ini luar biasa yakni dengan keislaman dan yakni mudah Allah Subhanahu wa taala betul-betul ganjar semua siapapun di antara Anda yang sukses mendidik dua anak perempuannya atau minimal satu mendapatkan surga Allah berdampingan dengan makhluk terbaik sejagat raya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Baik, barakallahu fiik. Kan sebelum kita menerima lagi penelpon yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nah, Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Abu Fauzan di Barelang Di Barelang Pak ya, silakan ya. Pak. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam nah, Ini Ustaz, ah, kita sedikit mengambil hikmah dari tausiah yang Ustaz sampaikan. Yang pertama, bahwa para sahabat itu orang yang orang-orang yang uh, lebih dulu dan cepat untuk melaksanakan kebaikan dan kesehatan Mm -hmm. Yang kedua pada ah, masa para sahabat uh, para sahabat itu ketika melakukan suatu kesalahan langsung Rasulullah ingatkan. Ya. Begitu ah, hadis seperti riwayat kisah yang dari ya. sahabat Umar radhiyallahu anhu atau sahabat yang memakai cincin emas langsung beliau ingatkan. Di zaman kita saat ini ya uh, Ustaz kemaksiatan kan begitu banyak masukan begitu banyak mungkin bukan aja di lampu merah Ustaz ya. hmm. di lingkungan kita atau bahkan di rumah kita hmm. mungkin ada uh, kemaksiatan walaupun sekecil apapun pasti ada lalu bagaimana kita mengingatkan atau di dalam apa ya mengambil sikap sebagaimana para sahabat terhadap kemaksiatan kemaksiatan mungkin di keluarga kita Ustaz hmm. Barakallah fiik, ah, jazakallah khairan atas nasihat dan ah, ah, masukan dari Ustaz. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Abu Fauzan di Barelang, Ustaz. Iya. Ya, uh, ini pertanyaan terakhir. Iya, Oke. Okay. Uh, eh, bagus sekali ya. Barakallahu fiikum uh, Bapak penanya. uh, <clears throat> masalah yang Bapak tanyakan eh, semua kita mengalaminya sebenarnya Betul sekali tentunya kemaksiatan bukan lagi di jalan-jalan seperti yang saya temukan tadi malam, tapi bahkan masuk ke rumah-rumah kita sendiri. Maka pertama, selalulah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan kita orang yang teguh dengan pendirian, kuat dengan iman yang kita miliki, supaya selalu bisa menghadapi mau zaman apa ke? mau kemaksiatan atau rusaknya bagaimana, kita mampu menghadapinya. Kekuatan iman ini luar biasa. Semuanya kembali kepada perkara akidah, keyakinan kita. Islam sudah mengajarkan semuanya detail. Bahkan bagaimana cara kita kemudian bisa terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kalau misalnya kita mendapatkan ini, bukan lagi di diri orang lain, bahkan mungkin di diri kita. Semua kita bersalah. Semua kita kemudian melakukan dosa. Maka jangan sampai kemudian lupa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita pribadi. Bertobatlah kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah. Kenapa? Karena kesalahan pun kita lakukan bersama. Terkita ketika kita bahkan mungkin bersendirian ketika tidak ada orang yang melihat. Dorongan untuk bermaksiat itu luar biasa kuat subhanallah. Tapi Allah berikan kita jalan untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan betul-betul ada prakteknya. Kemaksiatannya ditinggalkan. Itu berkaitan dengan individu. Bagaimana berkaitan dengan orang atau lingkungan kita? Mungkin skup yang paling kecil adalah kemudian keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya itu? Dakwah. Apa artinya itu? Ingkari kemungkaran. Dengan metode. Dengan cara yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala detail. Agama Islam ini agama nasihat. Sampaikan selalu nasihat. Dan ini perlu penundukan hawa nafsu. dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dan juga Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya jihad yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling berat jihad melawan hawa nafsu. Di antaranya satu, kita harus menundukkan hawa nafsu ini untuk mau belajar, untuk mau berilmu. Karena kebahagiaan dunia dan akhirat sangat bergantung sekali dengan ilmu ini. Dua, amalkan ilmu tersebut Tiga, ini yang kita bahas. Dakwahkan ilmu tersebut. Dan di antara bentuk berdakwah, mengingatkan orang yang melakukan kesalahan. Bisa istri kita, bisa suami Anda, bisa anak kita, atau siapapun orang yang ada di ring satu keluarga kita, atau mungkin teman-teman. Dakwahkan ilmu yang kita miliki. Seru orang untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, semua kita pasti mendapatkan aral melintang ketika berdakwah. Maka bersabarlah. Sebagai penutup janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun di antara kita yang beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, dan dia orang yang beriman. Sungguh betul-betul kami akan berikan kepada dia kehidupan yang layak. Apa intinya? Amal saleh. Dan di antara bentuk amal saleh berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan orang untuk Allah dan kembali kepada Allah Betul bahwasanya semua anak Adam selalu bersalah bahkan mungkin dengan dosa yang sama, terjerembab dan terprosok di lubang yang sama. Tapi ingat, selalu lakukan pertobatan berkaitan dengan individu dan ingatkan orang lain untuk juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kemaksiatan merajalela. Tapi kita tidak boleh kemudian kalah karena tujuan jangka yakni panjangnya iblis memasukkan semua kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir innama yuridu yakni eh, kata Allah Subhanahu wa taala innama yuridu syaitan eh, la firman Allah Subhanahu wa taala saya sebutkan terjemahannya saja sesungguhnya syaitan menyeru atau mengundang semua yang sekupu, semua yang sekelompok, semua yang mereka bisa rayu, itu untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini target jangka panjang. Tujuan, tujuan dia sejak yakni kakek buyutnya iblis untuk memasukkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lawan. Kenali kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, kenali juga kelemahan yang mereka miliki supaya kita bisa menghadapi. Karena kita harus tahu bagaimana cara menghadapi musuh, bukan begitu? Karena ini semuanya yakni perbuatan mereka untuk menjerumuskan semua kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ilmui, mantapkan keislaman kita ini, praktekkan di diri sendiri dan dakwahkan di antaranya dengan nasihat. Jangan kemudian lupa untuk saling nasihat menasihati satu sama lain. Terkadang semua kita rata-rata kita lupa. Kalau tidak ada yang mengingatkan ya kita lupa. Jawa. Dan ini di antara perkara yang sangat mendasar sekali yang harus diketahui oleh seorang muslim. Selain dia harus mengenal Tuhannya, nabinya, agamanya dengan dalil-dalil, dia harus kemudian amalkan dan dakwahkan ilmu yang kemudian dia miliki untuk menyelamatkan siapapun orang yang kita cintai maka dimanapun Anda menghadapi, siapapun kita menghadapi masalah yang sama, bahkan kemudian kemaksiatan ini masuk ke rumah-rumah kita, harus dihadapi. Harus kita dakwahkan. Supaya semuanya terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita sukses mendidik anak-anak ini, khususnya perempuan, menjadi wanita-wanita yang salihah, menjadi ibu-ibu yang dahsyat untuk anak-anak mereka nanti. Kenapa? Imbas dari kita juga sebagai orang tua. Wallahu a'lam bisa Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Sufyan dan juga para pendengar rahimakumullah. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Wallahu a'lam bisa Oke. Okay.